Alhamdulillah Wassalatu wassalamu rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'id Khawna fillah rahimah rahimakumullah Tadi sore kita membaca Sebab yang ketiga dan keempat mengapa harus sunnah adalah orang-orang yang senantiasa di atas wal ijtima wal itiraf yang pertama yang ketiga tabir rahimahullah karena al sunnah senantiasa al wala dan bara yang mereka lakukan kecintaan dan kebencian mereka loyalitas dan permusuhan mereka dibangun fillah walillah semata-mata di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena individu tertentu, tetapi semata-mata lillah wa fillah. Yang keempat, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang rohama bainahum Ya adalah bentuk rahmah Bentuk kasih sayang ahlu sunnah adalah Ahlu sunnah La yaskutun Anil mukhalafah Ahlu sunnah wal jamaah Tidak pernah diam dari Penyimpangan Dari penyelisihan al-haq Dari penyelisihan syarat Allah subhanahu wa ta'ala mereka senantiasa yaqulu nabil haq berkata dengan al-haq menyampaikan al-haq la ta'khudhuhum billahi matala'im ya, tidak membuat mereka mundur cercaan orang-orang yang mencerca mereka ketika di atas al-haq menyampaikan al-haq. Namun yang sudah kita bahas di antara rahmahnya harus sunnah, hikmahnya harus sunnah. Harus sunnah membedakan memilah antara al-mukhalafah dengan al-mukhalif. Iya. Al-mukhalafah yakni penyimpangannya penyelisihannya. Al-mukhalif yaitu orang yang terjatuh ke dalam penyelisihan, penyimpangan tersebut. Kalau mukhalafah ya ikhwani fillah rahiman rahimakumullah tadi. Ahlu sunnah la yaskutun anil mukhalafah. Tidak pernah mendiamkan mukhalafah sedikit pun. Min babin nasihah. Min bab man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani al hadith al mukhalafa dari siapapun munculnya siapapun yang terjatuh ke dalam mukhalafah maka diingkari diingatkan ditegur diingatkan umat darinya Adapun al-mukhalif terkait dengan sikap kepada orangnya akan kita baca malam ini. Berkata Syekh Ubaid hafizahullah taala, "Fal mukhalifu indahum aidan ahadu rajulain." Al-mukhalif di sisi ahlu sunnah juga ada dua atau satu di antara dua orang. Al-awwal yang pertama adalah rajulun huwa min ahli sunnah. Seorang yang dia adalah ahli sunnah. Lakin akhta'a wa zallat bihil qadam Faqarrara hadhihi mukhalafah. Namun dia keliru. Dia terjatuh ke dalam kesalahan. Fahada, maka orang yang pertama ini, seorang ahlu sunnah ini, ma'araddihim mukhalafatahu biddalilil qati' bersamaan dengan ahlu sunnah membantahnya membantah penyelisihannya penyimpangannya dengan dalil bi anna shawab khilafuha bahwa yang benar adalah pendapat yang berbeda dengan pendapatnya fa innahum la yutabi'unahu ala zallatihi maka mereka iya tidak terus mencari-cari kesalahan dia untuk menjatuhkan dia wayahfaduna karomah karamatahu. Mereka tetap menjaga kemuliaannya. Wayasunu, yasunu wa irdahu. Ia memelihara kehormatannya. Iya, ada seorang ahlu sunnah. Ternyata dia tiba-tiba punya pendapat yang aneh. Misal, saya susah untuk menggambarkan sekarang. Mungkin gambaran dari saya sekarang itu contoh dari sekarang contoh yang mungkin mudah dipaham mudah-mudahan tiba-tiba ada berpendapat ya bolehnya misalnya seorang menukar emas 10 gram dengan emas yang sudah dipakai 15 gram. Iya, dalam keadaan kita sudah belajar masalah riba. Ini riba-riba al-fadl termasuk barang yang masuk barang harta ribawi. Emas dengan emas harus apa? Sama. Ini tiba-tiba terjatuh ke dalam pendapat seperti ini. Iya, tergelincir dia. Kita katakan ini pendapat yang salah. Iya, pulan pendapatnya keliru. Kenapa kata Rasulullah SAW, ad-dahab bid-dahab, emas dengan emas itu harus mislan bimislin dan biadin harus satu timbangan sama timbangannya harus kontan tidak boleh ada yang diutang langsung tunai terus kita jaga kehormatannya karena dia tergelincir misal ini keadaan yang pertama Qala kata beliau illa idza anada wa kabara wa asharra wa asbaha yuwali wa yu'adi fahada yakhruju min as-salafiyyati wa yakhruju min as sunnah ya kecuali kalau hari ternyata tetap ngeyel malah ngeyel malah menantang terus dalam kesalahannya bahkan dia eh, berwala ya bermusuhan mengumpulkan orang bersama dia memusuhi yang lain semata-mata di atas pendapatnya tersebut yang telah keliru mirsih dari maka orang seperti ini keluar dari salafiyah dan keluar dari sunnah saya contohkan tadi rahimakumullah semisal yang di masa sekarang contohnya adalah Muhammad al-Imam ya dalam keadaan akidah kita, akidah muslimin meyakini bahwa Syiah Rafidhah itu bukan muslimin. Tiba-tiba membuat perjanjian ya dengan perjanjian-perjanjian yang ya pada kekufuran. Ketika dinasihati anada wa kabara wa asarra terus menerus ngeyel Datang alim yang satu menasihati tetap. Datang ulama yang satu tetap. Ternyata terus malah yuwali wa yu'adi. Iya, mengumpulkan masa murid-muridnya, orang-orang bersamanya. Iya, membelanya. Sampai akhirnya datang ponis dari para ulama kita. Bahwasanya dia keluar dari salafiyah, keluar dari sunnah, mubtadi' Ini khonifillah rahiman rahimakumullah. Yang pertama, yang kedua. Dari sini pun ada satu faidah bahwasanya keluarnya seseorang dari sunnah, dari salafiyah itu tidak mesti harus mi'ah bil mi'ah. Harus 100% pendapatnya seperti persis dengan hizbiyin ahlu bidah. Kadang ikhwan billah rahimun rahimakumullah masalah wahidah. Satu masalah yang prinsip satu saja bisa mengeluarkan seorang dari sunnah melakukan seorang dari ya as-salafiyah. Di majlis yang saya contohkan tadi malam, ya ketika ada pertanyaan masalah roja yang telah dijawab oleh Syarah ta'ala seorang yang menghormati memuliakan akidah dan manhajnya tidak boleh dia mendengarkannya di antara majlis tersebut ada seorang saya ingat Ja'far Saleh bilang, "Ya Syekh, persis seperti yang muncul di banyak orang. Tapi di radio tersebut diajarkan sunnah. Kitab-kitab akidah wasitiyah dan seterusnya. Kata Syekh Rabi Habibullah taala, Safar al-Hawali. Safar al-Hawali, tokoh hizbiyah di Saudi. Dan semisalnya, Bukankah dia juga mengajarkan nausitiyah, mengajarkan tahawiyah, mengajarkan sekedar kitab diajarkan oleh mereka. Tapi tetap dihukumi sebagai hizbiyin. Bahkan tokoh hizbiyah di Saudi Saudiyah. Khadifillah rahiman rahimakumullah yang jadi ukuran bukan apa yang diajarkannya. Seperti yang saya katakan, bagaimana tatbik amal. Kalau para ulama kita sering menyampaikan ya satu bait syair kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukirru Semua Semuanya ngaku-ngaku sebagai kasih layla Ini ngaku, ini ngaku, ini ngaku. Tapi nggak ada yang diaku oleh satu satupun. Semua yang ngaku salafiyah, salafiyah. Ngaku saya berpegang dengan quran dan Sunnah dari pemahaman salaf. Tapi yang penting adalah, adalah tatbiq. Adalah tatbiq. Bagaimana pengamalannya? Qadifillah rahiman rahimakumullah. Kata Syekh tadi. Kurang lebih maknanya di kitab beliau di yang saya ingat dalam syarah usul usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala qad yakhruju rajul seorang kadang keluar dari sunnah salafiyah dengan sebab satu usul satu masalah yang dia lakukan dulu di antara mereka ashab Jakarta ashabul karnain MLM sampai ada yang buat sumpah seperti itu. kok Kenapa dibilang mereka mereka sururiyah? Masa seorang yang melakukan satu prinsip sururiyah langsung dikatakan sururiyah? Saat melakukan satu itulah. Ya harus 100% persis. Alhamdulillah datang jawaban dari Syarabi Hafizahullah Ta'ala. Demikian jawaban beliau. Iya. Kadang seorang yang melakukan melakukan pelanggaran milik satu prinsip ya dia keluar dari sunnah. Tidak mesti semua atau banyak prinsip yang dia ingkari. Yang paling mudah mungkin antum lihat ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam usul sunnah. Iya, beliau sebutkan ini adalah usul ahlu sunnah. Barang siapa yang tidak menerimanya, tidak meyakini satu saja dari usul ini, maka dia bukan ahlu sunnah. Itu nanti melihat di usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Alhasil, kita kembali ke kitab. Kata Syu'bin hafizahullah, kalau mukhalifnya orang memilisihi al-haq, dilihat. Kalau dia awalnya ahlu sunnah. Iya. Ada dua kemungkinan. Kalau ternyata dia menyimpang, dia memilisihi, dia punya punya pendapat yang memilisihi akidah, haji misalnya, diingatkan, ditegur, dinasehati, kemudian rujuk. Iya, kita ingatkan kesalahannya. Ya, kita bantah dengan dalil, tetapi kehormatan dia kita jaga. Tapi keadaan kedua, kalau sampai menentang, sampai ngeyel, bahkan menantang dan kemudian ya menghasut umat untuk berwala kepada dia, untuk memusuhi orang yang berbeda pendapat dengannya. Kalau ini, maka dia telah keluar dari salafiyah, dari as-sunnah. Demikian kata Syaubin, Habibullah Ta'ala. نعم قال فإذا كانت منتشرة نشروا ردهم حتى يزيلوها من قلب من وصلت إليه وإذا كانت في مجلس خاص كان الرد في مجلس خاص bantahannya kalau seandainya ucapan menyimpang dia ini telah menyebar kemana-mana. Maka bantahan pun disebar kemana-mana. Tapi kalau dia yang dia lontarkan itu hanya di majlis khusus, maka dibantah pun di majlis khusus. Iya. Ini pun terjawab alhamdulillah di majlis ya Rabbi Habibullah taala. Ketika dulu karena bilang Syekh ada salah seorang ikhwan, iya dia menyebar aib-aib saya bantah bantahan kepada saya. Kata Syekh Rabi Hafizahullah, kalau seandainya ucapan-ucapan kamu telah menyebar di mana-mana, apa tidak dibantah? Kurang berani. Gitu. Iya. Kalau memang sudah menyebar ke mana-mana, maka terpaksa kita sebar. Iya, bantahan tersebut. Kenapa kata beliau? Hatta yuziluha min qalbi man wasat Agar iya, bantahan tersebut pun bisa sampai dan menghilangkan dari kalbu-kalbu orang yang telah sampai kepada subhat tadi. Orang yang terkena subhat, yang terkena pendapat dia yang awalnya apa namanya merasa benar, benar ini cocok, datang bantahan, hilang subhat tersebut dari kalbunya. Iya, kalau memang sudah menyebar maka disebar juga bantahannya. Tapi kalau apa yang dia lontarkan itu hanya di majlis khusus, maka bantahan pun di majlis khusus. Demikian kata Syekh Rabi hafizahullah, eh, kata Syekh Ubaid hafizahullah taala. Qala Kali yang kedua dan yang pertama adalah awalnya ahlu sunnah. Yang satu ahlu sunnah. Yang kedua adalah al-mubtadi al di Alladhi usuluhu muassasah al-bid'ah. Yang kedua yang memang melontarkan pendapat-pendapat tersebut adalah ya mubtadi al dal. ya semacam ulil sekarang misalnya dengan lancang menyuruh orang untuk baca Injil, baca Taurat. Dalam keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang megang secari kertas Taurat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Amutawahikuna anta ya Khattab. Iya, apa engkau seorang yang ragu wahai bin Khattab? Walladhi nafsi biyadih. Lau Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai. Demi Allah, kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, iya, tidak ada kelapangan bagi dia kecuali harus mengikuti aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, bahkan dengan ucapan-ucapan yang kotor, yang lancang, dia menyatakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an hanyalah dongeng-dongeng yang diambil dari Taurat, dari Injil dan seterusnya. Ini contoh zaman sekarang. Iya, tokoh liberal zaman sekarang Indonesia. rahimana Kalau ia mengucapkan kesesatan seorang di awal yang memang usul dia dalam beragama tidak di atas sunnah, memang di atas usul yang bid'ah. La karomatalahu indahum. Tidak ada karomatan lagi bagi mereka. Bagaimana sikap ahlu sunnah? nama maslakain. Ahlu sunnah menjadi dua jalan. Al-masakul awal raddu bidaihi bisyiddah. Kita bantah bidah orang ini dengan sekeras-kerasnya. Agar umat tahu akan iya kebusukan pendapat-pendapat dia. Menyesatkan umat, membahayakan umat muslimin. Dan yang kedua adalah at-tasni'u alaih wa nakir wa tahdzir. Ya, kita menampakkan kepada umat akan kerasnya pengingkaran kita kepada dia. Ya, menunjukkan kejelekan dia, kebobrokan dia di hadapan umat. Mengucapkan ucapan-ucapan keras dan membantah dia. Kenapa? Hatta yahlarahun nas agar kaum muslimin tersadar dan berhati-hati orang ini. Iya. Khonibillah rahimun rahimahullah. Bukanlah bukan diajak dialog. Orang udah tahu orang seperti ini kayak gitu membahayakan umat diajak dialog. Ya dapat kesempatan untuk menyebarkan subhatnya kepada kaum muslimin. Ini khonibillah rahimah eh, mula Masalah yang keempat yang terkait dengan al-mukhalafah. Saya kira mungkin sampai sini. Adapun sebab yang kelima disebut dengan Syekh Hafizahullah adalah karena ahlu sunnah adalah orang-orang tidak pernah kenyang dari ilmu. Mereka tidak pernah futur dari menuntut ilmu. Iya, demikian ahlu sunnah wal jamaah. Mereka memiliki ihtimam dengan ilmu, terus menerus tidak merasa kenyang dari ilmu. Yang keenam kata beliau kan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, dengan cara, dengan adab, Iya, mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Iya, kemudian yang terakhir yang ketujuh kata beliau di antara ciri ahlu sunnah sehingga mereka menjadi orang-orang senantiasa di atas istimewa wali itilah adalah mereka orang-orang yang bersemangat untuk menyatukan kalimat, untuk menyatukan kalimat, untuk menyatukan kalimat di antara mereka ia menghindari perpecahan di antara mereka Khonibillah rahiman rahimakumullah. Terkait dengan masalah yang tadi terakhir saya sebutkan masalah raddu alal mukhalif. Bagaimana ahlu sunnah menyikapi penyimpangan, kesalahan, dan orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan, penyimpangan. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, subuhat yang terada sekitar ini. Ya, sebelumnya Saya ulangi lagi apa yang saya baca saya baca tadi pada Asr ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang tadi syarahnya kurang lebih sudah kita baca dari ucapan Syaubin hafizahullah taala. Kata beliau wa alam an annal khurujani tariq. Ketahuilah orang yang keluar dari jalan dari suratul mustaqim dari jalan sunnah Islam itu ada dua kemungkinan. Ahaduhuma yang pertama adalah seorang yang zalla anit tarik yang tergelincir dari jalan. Dia tidak menginginkan kecuali kebaikan, maka dia tidak boleh diikuti ketergelincirannya. Tidak boleh taklid. Tidak boleh fanatik buta kepada dia. Kalau memang dia salah kita katakan salah, tidak boleh diikuti. Karena di poin yang ketiga kita dapatkan ahlu sunnah itu apa? Al-wala dan baranya di atas al-haq fillah walillah. Yang kedua, kata beliau hafizahullah rahimahullah taala wa rajulun anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Orang yang memang menentang al-haq menyelisihi orang-orang bertakwa sebelumnya. iya maka ini orang yang walun mudil yang sesat dan menyesatkan Iya, maka orang yang tahu tentang keadaan dia harus memberikan umat darinya. Orang yang tahu tentang keadaan dia harus menjelaskan tentang orangnya kepada umat, kepada manusia. Kenapa kata beliau agar orang-orang terhindar tidak terjatuh ke dalam kebidahan yang dia terjatuh padanya. Khawatibillah disebutkan dalam syarah sama Sunnah. Dari sini menunjukkan bahwasanya sebab penyimpangan itu dua. Yang pertama adalah al-jahal karena sebab kebodohan. Iya, dia tergelincir, dia mengira ini benar ternyata salah. Yang kedua, yang paling parahnya adalah karena sebab hawa. Ini yang kedua. Kalau orang yang pertama dia inginkan kebaikan ternyata keliru, salah. Kenapa sebab jahil? Iya. Adapun orang yang kedua adalah anadal haqqa. Dia memang menentang hak. Milisi orang-orang terdahulu yang bertakwa. Ini karena sebab hawa, hawa nafsu. Ini dua sebab penyimpangan yang paling besar. Qanabillah rahiman rahimakumullah. Yang perlu kita tahu adalah Kenapa? Apa sebab orang-orang itu kok mengikuti hawa nafsunya sehingga dia akhirnya tergelincir dari al-haq, dari suratul mustaqim? Disebutkan di sini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Sebab seorang itu lebih mengikuti hawa nafsunya daripada al-haq banyak. Yang pertama, yang banyak terjadi adalah karena alintisar di nafsu. Iya. Karena mau kehormatan dirinya. Ini karena kurangnya ikhlas, kurangnya tawadu. Dalam keadaan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dia tahu dirinya salah. Dia tahu di atas kebatilan. Iya. Tapi ketika dijelaskan kesalahannya, diingatkan gengsi, ia tidak mau rujuk. Tidak mau tawadu. Akhirnya apa? Intisar nafs. Membela diri, membabi buta. Ayat sedikit demi sedikit dia tergelincir. Ia menyimpang dari Allah. Yang kedua, ikhwan fillah rahimun rahimakumullah adalah hubbus syahwah. Iya. Hubbus syahwat. Cinta kepada syahwat. Entah itu harta, entah itu wanita, entah itu jabatan. Iya, banyak orang-orang yang menyimpang. Dia adalah hak dengan sebab ini. Di hati kecilnya dia sadar. Iya, dia sedang menyimpang. Sedang menjauhi al-haq. Dia menyimpang dalam keadaan sadar di hati kecilnya. Tapi dia keluarkan subuhat subuhat Iya. Kenapa sebabnya? Ini. Karena syahwat entah itu jabatan yang dia harapkan, wanita yang dia ingin nikahi, ingin dia dekati, atau harta yang dia khawatirkan hilang. Dia tahu ihatorat misalnya. Banyak para ulama bicara tentang ihatorat, Tapi ini syahwat. Kalau saya ikut bicara, iya, ini bahaya buat saya. Iya, buat teman-teman saya. Akhirnya dia keluarkan berbagai macam subhat-subhat untuk membela ihad Torah. Misal. Atau yang lainnya. Yang ketiga, ikhwani rahimun rahimakumullah, hubbu syuhrah. Ini pun penyakit. Karena sudah terlanjur senang, terkenal populer. Iya, kalau sampai saya ini rujuk, saya sebarkan rujuk saya. Iya, saya sebarkan iya pengakuan saya salah. Ini akan mengurangi iya popularitas. Saya tidak akan sudah tidak akan diserang orang lagi. Iya, sehingga dalam keadaan di hati kecilnya dia mungkin yakin dia salah keliru. Tidak mau rujuk. Sedikit demi sedikit dia menyimpang dari al-haq rahimakumullah dan yang lain lagi adalah at-ta'alum. At-ta'alum adalah sok menjadi alim. Sok menjadi ilmu, oh, menjadi seorang yang telah berilmu. Iya. Sehingga berani melecehkan para ulama. rahimakumullah yang saya bilang tadi malam karena sebagian kalian tidak dengar ya Firanda, beliau Taslim, demikian keadaan Melecehkan Syekh Abdul Bukhari dan yang lainnya. Iya, merasa sama-sama sudah doktor atau lain, ya MA atau yang lainnya. Nah, sehingga berani melecehkan para ulama harus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, Rahimani wa rahimakumullah Terkait dengan maudhu kita Masalah kita masalah Raddu al-mukhalafah wal-mukhalif Iya. Ada beberapa subhat yang harus kita jawab. Iya, terkait dengan masalah ini. Nah, terus ahlu fitan menyebarkannya. Yang pertama, ihwali rahimun Saya ingatkan lagi tadi siang kita sampaikan dalam beragama kita berusaha sebisa mungkin untuk tidak kalah oleh atifiyah. Iya, tadi kita sudah sabai sampaikan pentingnya iya kita menegakkan prinsip al-wala wal bara fillah walillah. Yang kita junjung tinggi adalah syarat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungan kita, kecintaan kita, permusuhan kita semata-mata fillah walillah. Jauhkan atifiyah. Karena kebanyakan ini khawanibillah rahimah muncul dari atifiyah. Di antara mereka ada yang menyatakan kurang lebih mananya. Jangan bantah-bantahan. Iya, pulang bantah pulang, pulang bantah pulang. Ar-rudud kata mereka. Tufarriqul ummah itu akan memecah belah umat. Ini wanabillah rahimun rahimakumullah. Jawabannya itu sudah saya sampaikan tadi siap. Kalau memang seorang muslim menginginkan untuk istimewa kalimah muslimi, maka semuanya harus kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Karena Allah menyatakan wa'tasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraqu. Iya, berpegang teguh kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh dan jangan berpecah belah. Caranya tidak berpecah belah adalah dengan berpegang teguh dengan agama yang sebenar-benarnya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Iya. Tidak dengan manhajnya Hasan Al-Banna atau Adnan al-Aur atau Abu Hasan al-Ma'ribi atau Ali Hasan al-Halabi dan seterusnya yang mentolerir adanya penyimpangan-penyimpangan yang penting bersatu. Alhamdulillah dulu Di antara slogan ini bahwa ya Hasan al-Banna itu kata dia najtami'u fima tafaqna alaih wa yu'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi iya kita bersatu dalam perkara-perkara yang kita sepakat padanya dan kita harus saling memberi udur dalam perkara yang kita persisikan Ya, sehingga walaupun yang satu Syiah, yang satu Rafidhah, yang satu Khawarij, yang satu Mu'tazilah, ya kita saling memberi udur Jangan bantah-bantahan. Kita bersatu. Ini asal bantah. Muncul kemudian Adnan al-Ur yang dibela-bela oleh, oleh Ali Hasan. Dia bikin kaidah yang hampir mirip dengan menyatakan musahih wala nujarrih. Kita bikin perbaikan demi perbaikan, kumpulin, kumpulin, kumpulin, satukan. Jangan kita ngerusak, jangan kita menjarah, jangan kita merudut, jangan kita membantah. Intinya sama. Muncul lagi Abu Hasan Ali bin di Yaman. Iya. Dia mirip, mirip kaidah yang sama. Dengan menyatakan nusahi wala nahdamu. Kita perbaiki, kita persatukan, jangan kita runtuhkan. Intinya, udah kumpulin semua kelompok yang ada, kemudian jangan bantah-bantah. Iya. Datang Ali Hasan Al-Halabi menyatakan, La naj'alu khilafana fi ghairina sababan lil khilaf bainana. Jangan perbedaan kita dalam menyikapi pulan-pulan-pulan kelompok-kelompok itu kemudian bikin kita ribut di antara kita. Iya, artinya kalau kita sedang membantah sururia, kemudian orang ini tidak setuju, ya sudahlah. Anda begitu, saya begini. Yang satu membantah Jahmiyah, yang satu tidak membantah Jahmiyah. Iya, dan dalam perkara-perkara usul, perkara-perkara penting, perkara-perkara akidah, manhaj. Iya, saling toleran. Intinya sama. Sehingga kesimpulannya mari bersatu di atas manhaj yang luas, jangan saling bantah-bantahan walaupun beda akidah, beda prinsip, mari berkumpul. Ini sama intinya kalau seperti itu. Tidak ikhwan fil rahiman rahimakumullah. Kalau ingin bersatu, Allah berfirman wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, rahimakumullah, tidak akan mungkin iya umat ini bersatu kalau di atas kesesatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Tidak akan mungkin umatku, umat Rasulullah SAW bersatu di atas kesesatan. Iya, bersatunya mereka di atas al-haq, di atas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kesesatan-kesesatan yang ada harus dibantah, diluruskan, dibenahi. Yang ketiga, prinsip ar-rudud. Prinsip menjelaskan kesalahan-kesalahan. Itu adalah tuntunannya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, jauh-jauh hari sebelum Rasulullah sebelum datangnya Khawarij. Rasul sudah memperingatkan kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari turunan orang ini, Orang-orang yang membaca Quran dan tidak apa? akan melintasi kerongkongannya. Jauh-jauh hari sebelum muncul Khawarij Rasul sudah menyatakan kalau seandainya aku bertemu dengan mereka-mereka ini laqtulannahum qatla'an ini peringatan, tahdir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebagian para ulama seperti Syekh Albani yang menguatkan hadis majusu al qadariyatu majusu hadil ummah. Iya, al qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Sebagian para ulama seperti Syekh Albani menguatkan jauh-jauh hari sebelum munculnya qadariyah Rasul sudah memperingatkan dari qadariyah. Tahdir memperingatkan umat dari kesalahan dari orang-orang yang menyimpang. Kelompok yang menyimpang adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawanabillah rahimahumullah. Tapi sekali lagi tadi, kadang atifiyah. Iya, sebagian iya terkalahkan atifiyah oleh perasaan. Asy'ib bin Baz rahimahullahu taala berkata, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, "Fala yajuzu li ahli ilmi as-sukut wa tarkul kalam lil fajir wal mubtadi' kata Syekh bin Baz rahimahullah tidak boleh orang berilmu diam tidak bicara menjelaskan tentang orang-orang fajir dan mubtadi' fa inna hadza ghalatun azimun wa min asbab intishar asy-syarri wal bid'ah Iya. Karena diamnya orang berilmu, diamnya para ulama, diamnya orang berilmu. Iya, dari menjelaskan tentang orang-orang fajir dan mubtadi, ini akan menjadi, ini adalah kekeliruan yang besar dan akan menjadi sebab tersebarnya kebidahan, tersebarnya kejelekan-kejelekan, kejahatan. Iya, karena tidak ada yang mengingatkan, tidak yang menjelaskan dari orang-orang berilmu. Ikhwanillah, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata, kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, "Hadzal ladzi kharaja 'anil haqqi muta'ammidan." Ini orang yang telah keluar dari al-haq dengan sengaja. La yajuju sukutu an. Tidak boleh kita diamkan. Bal yajibu an yukshafa amruh wa yufdaha hizyuh bahkan harus bahkan kata dulu wajib untuk disingkap urusan dia, keadaan dia. Agar umat tahu. Iya, dibongkar akan kejelekan dia. Agar umat tahu. Menghindar darinya. Hatta yahdharahun nas. Sampai orang-orang, hingga orang-orang pun menjauh darinya, menghindar darinya, waspada darinya. Ini khalifillah rahimah rahimakumullah. Iya. Yang kedua, di antara subah yang ada, yang kadang mengganjal di hati kita, yang kadang membantu atifiah kita, adalah ucapan mereka, kenapa kalian nasihati? Kan orang satu kan nasihati, gitu. Ya, jangan langsung dibantah, sabar nasihati, begitu. Sampai dulu sebagian murid-murid mereka di Jakarta. Lalu mereka bilang, oh bedanya kalian dengan kami, ya kalau kami ini katanya kalau ada ayam, ayam, masuk masuk masuk masuk masuk. Kalau kalian langsung pergi, diusir ayamnya. Nah gitu. Maksudnya kata mereka ya nasihati, nasihat, sehingga tanpa batas. Nasihat tanpa batas tanpa batas waktu, tanpa batas tempat, tanpa batas sikap. Ya, dalam rangka nasihati umroh bareng. Ya, dalam rangka nasihati apa namanya? Apa kata orang sekarang? Cipika-cipiki. sehat Iya. Ketika ternyata teman yang keluarkan statement yang salah, diingatkan, Ustaz, kok Ustaz umroh bareng dengan orang ini? Ya, ente nasihatin lah. Oh, malah murid suruh nasihati. Kesimpulannya mereka bilang nasihatilah, yang langsung bantah, sabar. rahimakumullah. Kita katakan iya. Nasihat itu wajib. Kata Rasul SAW, ad-dinu an-nasihah. Tapi an-nasihah itu punya dalabit, punya aturan dalam syarat ini. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dibedakan antara talibul haq dengan sahibul hawa. Dibedakan antara orang yang sedang mencari al-haq dengan memang sahibul hawa yang mengikuti hawa nafsu. Talibul haq memang yang dia seorang keliru, tergelincir. Ya, galibnya, mayoritasnya, kebanyakannya ketika dinasihati nurut, kemudian ikut, terima. Orang seperti ini pantas kita untuk bersabar. Sabar ya. dan sehati. Ya. Tapi kalau sahibul hawa hizbi mubtadi itu galibnya gak manfaatin nasihati. Sudah pasang kuda-kuda. Iya. Maka nasihati nasihati kata Rabi hafizahullah taala ya di dalam syarah usul sunnah. Kalau tidak membahayakan kita. Nasihat itu ketika ketemu nasihat. Bukan temenan, baik-baikan, duduk majlis, cipaki-cipiki, duduk bareng, manis. Bukan. Iya. Yang kedua, itu yang pertama apa? Dibedakan antara Tori hak dengan sebul Yang kedua, Ikhwanabillah rahimakumullah, kita katakan an-nasihatu syai' wa bayanul batil syai'un akhar. Iya, proses nasihat lain menjelaskan kesalahan yang telah menyebar mana mana sesuatu yang lain lagi yang dibiarkan umat bingung yang dibiarkan umat bingung dengan kesalahan-kesalahan dia la yalzam nasihatul mukhti as-sukut anil, anil khata. Iya. Tadilah contohnya mungkin saya susah untuk ngasih contoh sekarang. Tadi contohnya. Dalam keadaan bulan ini iya sudah punya pendapat yang nyebar kemana-mana di masyarakat kita misalnya, di sini misalnya. Banyak orang-orang tahu. Iya. Dan sambil proses nasihati, Iya, kita jelaskan saya pendapat yang kemarin itu keliru, salah. Iya, agar mereka-mereka paham bahwa apa yang disampaikan itu keliru atau salah. Ayo insyaallah. Ikhwan billah rahimun rahimakumullah. Cukup kan? Cukup kan? Ya intinya tadi dibedakan antara pencari al-haq dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian kita katakan iya proses nasihat syai'un dan menjelaskan kepada umat memberikan pencerahan kepada umat sesuatu yang lain. Yang terakhir yang saya kira penting adalah subhat yang juga kadang tersebar. Loh, kamu kok membantah nah, orang-orang sudah taubat? Kenapa orang-orang sudah taubat tidak ya segera dipersilakan untuk ngajar untuk dan seterusnya? Qulillah sama dengan tadi. <coughs> Proses taubat itu ada dhabitnya dalam syarat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apa? Illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu. Dia bertobat. Ia berazam tidak mengulangi dosanya. Ia menyesali perbuatan dosanya. Berazam untuk tidak mengulangi lagi dan berhenti dari perbuatan tersebut. Kemudian aslahu, dia memperbaiki apa yang dia rusak dengan perbuatannya wabayyanu dan dia menjelaskan taubatnya. Sehingga prinsip yang pertama ikhwani fillah rahimakumullah kata para ulama kita man asaa syarran falyatub syarra wa man asaa alaniyah falyatub alaniyah barang siapa yang dosanya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu maka cukup dia bertaubat antara dengan Allah. Cukup. Ya jatuh, dalam perbuatan dosa, tidak ada yang tahu. Enggak perlu lapor ke orang yang pulang saya jatuh dalam dosa, enggak perlu. Segera taubat antara anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia berlakukan dosa dalam keadaan orang-orang tahu perbuatan dosanya, maka taubatnya pun terang-terangan agar orang lain tahu. Iya. Kata Maimun bin Mihran, فإن الناس عيرون ولا يغفرون Wallahu yaghfiru wala yu'ayyir. Karena orang-orang itu senangnya nyela. Tidak pernah nggak gampang ngampuni orang. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, tidak pernah mengejelekan kita. Sehingga kelihatan mereka juga kita tampakkan taubat di hadapan mereka. Yang kedua, waman akhta'a fi kitabin fal wajib alaihi an yatabarra'a minhu wa yansuru Barang siapa yang kesalahannya tertulis di bukunya misalnya, maka dia pun harus menulis. Iya, untuk berlepas diri apa yang tak pernah dia tulis. Di antara contohnya apa yang dilakukan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala kepada Abdurrahman Abdul Khalid. Abdurrahman Abdul Khalid di antara yang mengaku-ngaku sebagai salafi. Iya. Asy'ab bin Baz berkata kepada Abdurrahman bin Khalid, "Al-wajib 'alaikum ar-ruju' an hadal kalam." Wajib ke atas kamu kalau memang kamu bertaubat kamu harus rujuk dari ucapanmu. Wa'ilan dzalika fi suhuf mahaliyah bil Kuwait wa Saudiyah dan kamu tulis kamu umumkan taubatmu di koran-koran iya Kuwait dan Saudi. Di sana lah dia membuat kerusakan di mana-mana. Wa fi mu'allafin mu'allafatin khas yatadamman ruju'akum an kulli makhtatum bi. Dan bahkan kata berkata Syibin Bas, kamu buat tulisan khusus yang memuat rujukmu dari apa-apa yang kamu salah padanya. Karena kesalahan kesalahan dia dalam buku-buku dia. Yang ketiga, ihwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang ketiga, as-salafus salih dulu tuntunannya. Tidak gampang-gampang menerima orang taubat langsung disambut, langsung suruh ngajar, suruh. Tidak demikian. Di antara contohnya ada apa? Yang saya sampaikan tadi siang, kisah Sobil. Ketika bertanya tentang ayat tentang ayat-ayat mutasyabihat, dipukul oleh Allah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dipukul sampai menyatakan saya bertobat, diusir oleh beliau. Iya. Ketika diusir, sudah menyatakan bertaubat di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bertaubat. Tapi ketika disuruh pergi, beliau Umar bin Khattab menulis surat kepada Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu di Kufah. Allah yajlisahu ahad minal muslimin. Jangan ada orang yang duduk dengan dia seorang pun. Padahal apa? Sudah taubat di hadapan siapa? Amirul Mukminin. Tapi dilihat bagaimana keseriusan dia. Dikirim surat Amir di Kufah Abu Musa Asyari. Orang ini walaupun sudah taubat, jangan ada duduk dengan dia. Iya, sampai pashtadda dari kalah rajul. Sampai akhirnya benar-benar dia benar-benar mengena. Boykot dari kaum muslimin ketika mengena kepada dia. Sampai akhirnya kemudian Abu Musa al-Ashari menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya telah benar-benar baik taubatnya dia, keadaan dia, maka baru kemudian Umar bin Khattab memberikan izin dia bermajlis dengan manusia. Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama ini bermanfaat. Apa yang salah itu dari kekurangan anak. Ikhwan fillah rahiman Saya taubat dan jazakallahu khair kalau yang mau mengingatkan apa yang kita keliru padanya. bisa bisa ada Bisa ada masalah. Bisa nggak ada Biasanya? Biasanya? Nggak ada lagi. Tapi masalah. Namzah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.